Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah ta'ala wa huwal khalaqas samawati wal arda bil haqq Bab firman Allah taala perkataan Allah taala dan dialah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, dengan kebenaran. Mananya bukan main-main. Ada hikmahnya. Dan ini adalah penetapan tentang tauhid apa? Ar-rububiyah. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui bersama berkali-kali dalam pertemuan yang kita kita lewati semua tauhid ar-rububiyah adalah menuntut hambanya hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengesahkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah Jadi tauhid ar-rububiyah takrir dengan tauhid ar-rububiyah bahkan diakui oleh musyrikin, diakui oleh kufar Quraisy tentang bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan main-main, tapi ada tuntutannya agar mereka mengakui sebagai hamba Allah dan mereka mengakui bahwasanya Allah berhak diibadai. Dan yang selainnya dari semua sesembahan, dari semua al aliha dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah tidak punya hak untuk diibadai. Apalagi mereka juga satu di antara makhluk-makhluknya Allah. Tidak ada lain. <clears throat> Semua sesembahan dari sifat Allah adalah semuanya dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala sama makhluknya. <clears throat> Maka enggak berhak diibadai. Maka itu pengakuan tentang tauhid ar-rububiyah. Ini adalah menuntut agar hamba Allah mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. <clears throat> Al-hadis berakam Allah wa salasami'a wa khamsa wa thamanin Hadis dengan nomor 7385. Haddatsana Qabisatu. Haddatsana Sufyan an Ibnu Jurayj an Sulaiman an Tawusin an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو من الليل Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard faman fihinna lakal hamd anta nurus samawati wal ard qaulukal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun Allahumma lakal laka aslamtu wa bika amantu Wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa a'lantu. Anta ilahi la ilaha li ghairuka. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, bab yang ke-8 ini bahwasanya beliau <clears throat> menuturkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yadu min al-lail, yakni fil lail. Pada suatu malam hari Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini Allahumma lakal hamdu ya Allah segala pujian hanyalah untukmu kita ulukan di sini sir dan majrur menunjukkan arti taksis. Bahwasanya hanyalah untukmu segala puji-pujian hanyalah untukmu. Engkau adalah Rabbus samawat wal ard. Samawat wal ard. Engkau adalah Rabb yang memiliki yang mengatur langit-langit dan bumi. Lakal hamdu segala puji hanyalah milikmu. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Waman fihinna. Tengok. Dan siapapun yang ada di dalam langit-langit dan bumi ini. Di antaranya adalah kita Bani Adam. Jin dan manusia seluruhnya. Dan yang lainnya. Yang ada di bumi ini adalah tidak bisa tegak dengan sendirinya kecuali Allah yang menegakkan. Langit yang begitu tebal. Satu langit perjalanan 500 tahun tebalnya. Antara langit pertama dengan yang kedua juga 500 tahun. Sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada apa? Lautan. Di atas lautan ada apa? Ada kur kursi. Kemudian di atasnya ada arus. <clears throat> yang perbandingan antara langit-langit Faris perhatikan antara langit-langit dengan kursi perbandingan besar dan kecilnya seperti selayaknya kita melemparkan tujuh uang logam ke tanah yang lapang tujuh uang logam tadi ibaratnya langit yang ada tujuh dan arus ibaratnya bumi tersebut lapang tanah lapang yang lebar tersebut itu perbandingannya maka nggak ada artinya antara langit dan ars dan kursi nggak ada artinya dibanding dengan ars itu makhluk yang paling terbesar <clears throat> perhatikan dan ini semuanya adalah yang menegakkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan ini pengakuan yang harus kita akui adalah dalam tauhid atau tauhid al-rububiyah tauhid tentang keesaan Allah dalam semua perbuatannya. Maha Esa Allah dalam semua perbuatannya tidak ada tandingan dalam semua hal tersebut. Jadi antaqayyimus samawati wal wa man fihinna. Ini pelajaran kita adalah pelajaran tauhid ya ikhwa. Kita harus tahu tentang buku kita ini buku tauhid, kitab tauhid. Kitab tentang penetapan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga tauhid yaitu tauhidur rububiyah dan tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan ayat tadi yang telah kita baca dan juga hadis ini yang sekarang yang kita baca adalah ketetapan di sana dalam tauhid apa? Ar-rububiyah dan al-uluhiyah dan asma wa sifat terkandung dalam semua yang tertera dalam kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas setelah anhuma dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. <clears throat> Jadi kita mengetahui tentang tauhid yang diajarkan oleh beliau alaihissalam kepada umatnya dan kita diantaranya. Maka tidak perlu lagi ilmu kalam, tidak perlu lagi ilmu yang dikatakan menggunakan mengedepan akal, tapi cukup dengan pasrah kepada yang membawa syarat ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW dalam mengenal tentang tauhid, mengenal tentang Allah, mengenal tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, tentang perbuatan-perbuatannya. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Engkau adalah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalam langit-langit dan bumi tersebut. Tegaknya adalah Allah yang menegakkan. Lakal hamdu. Segala puji hanyalah milikmu. Kita ulang lagi. Jar dan majrur dikedepankan. Ini maknanya apa? Memberikan faedah taksis bahwasanya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anta nurus samawati wal ard engkau adalah yang memberikan cahaya terhadap langit-langit dan bumi. Nur maknanya munawwiruha. Nur sama samawati munawwiru samawati wal ard. Antum baca dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kitab yang dengan judul apa? Istima'u Juyus Islamiyin. Istima'u Juyus Islamiyin. Persatuan tentara-tentara Islam bi ghazwi ala ala ghazwi atau oh, bi ghazwi ala al-jahmiyah wal mu'attilah. Nah, dalam rangka menyerbu dan menyerang ya kan? Jahmiyah dan Mu'attilah. Dalam awal-awal kita tersebut dijelaskan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahutaala tentang bahwasanya nur adalah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala nurus samawati mananya adalah munawwiruha. Dan itu adalah satu di antara nama-nama Allah yang maha bagus yang husna. Sehingga sebagian apa? Orang dinamai dengan nama Abdun Nur. Abdun Nur. Kenapa? Karena Nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkesan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut. Coba antum kembali ke sana. Istima'u juyus selamin, Biguzwi alal mu'attilah wa al-jamiyah wal muatilah wal muatilin, <clears throat> taib, Atau Istima'u juyus islamiyah kita nggak salah judulnya lupa. Yang jelas itu judul nanya Istima'u juyus islamiyah. kau luka haqq Jadi anta nur samawati wal ard maknanya engkau yang berikan cahaya terhadap langit-langit dan bumi ini. Jadi kita bisa melihat di malam hari dengan adanya cahaya kita melihat di siang hari semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyinari langit-langit dan bumi ini. Bayangkan, kalau kita mengetahui hal ini maka wajib kita esakan. Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatannya dan wajib kita memurnikan semua perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Itu namanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Dan wajib kita tetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Allah ridhoi untuk dirinya dan semua sifat yang tetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlalu diperhatikan. Kau Qaulukal haq. Perkataanmu adalah hak. Benar. Jadikan di sini kau qaulul haq. Perkataan kamu benar. Jadi semua yang dinisbatkan kepada Allah dalam perkataan baik dan diskusi ataupun Al-Qur'an ini adalah semuanya adalah benar. Dengan syarat yang sahih. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau juga semuanya benar dalam sanad yang sahih. Kenapa? Karena wa may anil hawa in wa illa wahyu yuha. Wa utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal bersamanya yaitu apa? Al al-hadis. Maka ini harus kita akui dan harus kita bela. Qaulul haq. Ini saja cukup sebagai bantahan semua perkataan yang menyelisih perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sini ada dibatasi dengan qaul wal haq. Perhatikan mubtada dan kabarnya adalah ma'rifah. Menunjukkan bahwasanya benar-benar hak tanpa adanya kesamaran. Wa wa'dukal haqqu dan janjimu adalah benar. Wa'ad beda dengan wa'id. Kalau wa'id ancaman, kalau at janji. Dan janjimu adalah hak. Walikauka hakun dan ketemu dengan engkau adalah benar. Bahkan likau di sini yak tadi menuntut kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam penjelasan yang panjang lebar dari Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Mukhtasar ataupun Sawaikul Mursalah. Ini likau hakun ketemu dengan kau adalah benar. Dia menunjukkan juga melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Maka oleh itu perhatikan, ini bukan main-main agama ini. Agama ini ada konsekuensinya. Balasan baik ataupun balasan buruk. Ini semuanya akan dilewati oleh hamba Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Adapun para munafikin mereka tidak beriman tentang apa yang akan ditemui. Baik ini balasan baik atau balasan buruk. Jaza yang baik ataupun jaza yang buruk ini mereka nggak beriman. Adum kenapa mereka mengucapkan di muka bumi? Di dunia mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya kan? Kenapa? Karena demi menjaga kepentingan dunianya, hartanya, darahnya, jiwanya. Ya kan? Dan keluarganya dan semisalnya. Wal jannatu haqqun dan juga surga adalah hak benar, bukan main-main benar-benar ada surga. Wal jannah di sini adalah jannah yang ma'rufah. Jannah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sekarang sudah makhlukoh, sudah diciptakan. Sekarang sudah ada. Kenapa? Karena uidat lil mutakin telah disediakan. Telah disediakan berarti sudah diciptakan. Ya kan? Kita yakin bahwasanya surga ini telah diciptakan sudah ada. Wanar hak pun demikian juga neraka sudah ada. Dan benar-benar ada, bukan ya kan? Main-main ini bukan kabar yang cuma sekedar apa? Sekedar berita untuk nipu-nipu atau untuk <clears throat> supaya orang bisa dikibuli dan mengagumi tentang ketokohannya beliau Nabi kita Muhammad SAW tidak. Tapi benar-benar ini adalah akan terjadi. Wasatu hakun demikian juga asal, di sini maksudnya adalah kiamat adalah benar, benar-benar akan ada kiamat. Ya kan? Akan ada habisnya dunia ini. Dan tentang berita tentang akan habisnya dunia dalam Al-Qur'an dari awal sampai terakhir penuh dengan pemberitaan tentang akan terjadinya kiamat. Demikian juga dengan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar-benar kita yakin bahwasanya kebangkitan pada hari kiamat pasti ada. Dan akan ada balasan. Baik jelek ataupun bu, buruk. Orang itu Taib. Allahumma laka tadi kan. Allahumma laka tuh. Kemudian setelah memberikan takrir, setelah mentakrirkan tentang tauhid, asma wa sifat, dan tentang apa? Ar-rububiyah. Di sini Allahumma laka salam terhadap tauhid al-uluhiyah. Allah ya Allah. Hanyalah untukmu aku berserah diri. Ini tauhid al-uluhiyah. Mana tauhid al-uluhiyah adalah apa? Kita wajib memurnikan perbuatan kita, perbuatan hati, ucapan lisan dan perbuatan badan anggota badan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan diringkas tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Maknanya para hamba Allah harus memurnikan semua perbuatannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid apa? Al al Tauhid itu dibagi oleh alul ilm. Ada tiga bagian. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma' wa sifat. Dan ini Allahumma laka aslamtu. Hadamani tauhid al-uluhiyah. Hanyalah untukmu aku berserah diri. Tengok, lihat, dengarkan. Hanyalah untukmu aku berserah diri. Bukan berserah diri kepada selain Allah. Sebagian orang mengatakan mati dan hidupku untuk Gustur. Berarti dia telah memperuntukkan hidup dan matinya yaitu tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah diperuntukkan untuk makhluk sesamanya dan ini adalah kafir musyrik dalam tauhid ar-rububiyah dan al-uluhiyah. Perhatikan. Banyak manusia yang bersumpah atas Allah. Ini imam syirik akbar, imam syirik asgar, tergantung keyakinannya. Banyak manusia yang berserah diri kepada sesembahnya dari selain Allah, baik berupa manusia ataupun berupa benda mati, jimat-jimat dan yang semisalnya. Seorang yang memiliki jimat, ya kan? Yang dikatakan apa? Jimat sakti. Dia pasrah dengan jimat tersebut. Kalau dia pasrah dengan jimat dan juga pasrah dengan Allah, ini juga gak bermanfaat. Kenapa? Karena telah menyekutukan Allah oh, dengan benda-benda mati tadi dengan jimat. Jadi ini banyak sekali dilewati oleh oleh Bani Adam, khususnya para pelaut. Khususnya para orang-orang yang kerja di laut, khususnya para pedagang. Banyak sekali mereka mempertahankan kemajuan perdagangannya adalah dengan cara tersebut. Dan ini perlu diajari dengan kalimat seperti ini. Seharusnya seorang itu kalau memang sebagai pemandu masyarakat dalam memahami, dalam menangani masalah dakwah harusnya benar-benar bertanggung jawab dan paham akan apa yang dihadapi dari kaumnya. Dalam masalah tauhid yang mereka telah menyelewengkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Telah merusaknya. Baik. Wa bika amantu. Wa bika amantu. Dan aku hanyalah dengan kau aku beriman. Ini juga tahap apa? Uluhiyah. Dan juga asma wa sifat. Ya kan? Wa alaika tawakkaltu. Ini tauhid al-uluhiyah. dan hanyalah ke atas engkau wahai Allah aku bertawakal aku pasrah. Dan ini tidak menafikan mengambil sebab. Tidak menafikan mengambil sebab seperti seorang yang sakit mencari obat yang diizinkan oleh Allah sebagai sebab yang musbat. Asbab yang musbat, sebab yang ditetapkan. Karena sebab ada dua. Sebab al-manfi, sebab al-musbat. Perhatikan, sebab yang tertiadakan adalah mencari sebab dengan cara yang haram, cara yang dilarang. Seperti mencari kesembuhan kepada dukun. Mencari kesembuhan dengan minum obat yang haram. Dan yang semisalnya. Nah, dan mana di sini tawakal itu yakni aku hanyalah bertawakal atas Engkau ya Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak menafikan mengambil sebab. Sebagaimana orang-orang sufi, ya kan? Tawakal cukup tanpa mengambil sebab. Duduk di kamar, duduk di ruangan, duduk saja nanti datang makanan sendiri. Ini katanya. Ini nggak benar. Bahkan kita harus mengambil sebab seperti mencari pekerjaan. Dengan sudah mencari kemudian kita bertawakal. Kita mencari dan kita bertawakal seperti kita mengikat ya kan? Kambing kita agar enggak lepas. Dan itu dan kita bertawakal. Wa ilaika anabtu. Demikian juga. Wa ilaika dan hanya kepadamu aku kembali. Ini juga untuk pengakuan bahwasanya hamba ini ada ujungnya, ada perhitungannya. Wa ilaika anabtu. Ini juga pengakuan bahwasanya dari beliau bahwasanya beliau adalah mengaku bahwasanya beliau akan kembali kepada Allah. Tentunya akan ada perhitungan. Baik dan jeleknya apa yang kita lakukan. Wa bika khosamtu. Tengok, mukhosama. Pertikaian, perdebatan harus dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Membela hak kita adalah hak yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hak yang tidak diizini. Ya kan? Tapi kita membela hak kita, hak yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Membela dakwah, dakwah yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhai. Ya kan? Mukhasama pertikaian hanyalah karena membela Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar membutuhkan apa? Ilmu. Apa hanya Allah? Apa itu agama Allah yang benar? Sehingga kita ketika kita membela tentang apa yang kita bela, ini benar-benar memang apa yang Allah ridhoi. Bukan semua sekedar apa? Orang itu membela. Membela haknya, membela apa yang dia dukung ternyata apa? Di atas kebatilan. Dan betapa banyak manusia yang sekarang ini ya kan melewati beberapa mukhasama pertekian ya kan tapi apa? Bukan karena membela agama, tapi apa membela hizbiyahnya. Kelompoknya, partainya, karena keluarganya. Ya kan? Karena kawannya, karena kaumnya. Ini yang paling terbanyak di muka bumi ini. Dan yang benar-benar murni membela karena agama Allah Subhanahu wa taala inilah yang sangat sedikit sangat minim. Kenapa? Karena ini adalah termasuk khususnya alu alu tauhid. Di mana kita sekarang ini menjumpai banyak manusia bertikai antar organisasi. Apa karena agama Allah tidak? Tapi karena apa? Karena keorganisasiannya. Dan bukti sebagai pernyataan kita ini, organisasi dia yang batil, yang rusak, yang membawa kemungkaran, tetap dibela. Ketika punya yang lain, tidak dibolehkan. Ketika punya yang lain, tidak dibolehkan. Maka oleh itu, mukhosomanya, pertikaiannya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kalimat bika ini tidak dipakai. wabika bika khosam tu ini. Tapi ini pun kadang doa ini dihafal oleh segenap manusia. Banyak manusia menghafal ini. Tapi apakah maksudnya paham? Tuntutannya paham? Ini yang perlu kita harus paham. Jangan sebagaimana orang yang enggak paham. Wa ilaika hakam tu, Tengok. Wa ilaika. Dan hanya kepada engkau aku berhukum. Ini cukup. bantah terhadap para ya kan, pecandu demokrasi. Ya kan? Kenapa? Karena demokrasi ini adalah tidak ada lagi kata bahwasanya berhukum kepada Allah, apalagi khusus kepada Allah sebagaimana konteks ini, wa ilaika hanya kepada engkau aku berhukum. Ini enggak ada. Semuanya telah batal. Allah ini adalah khurafat menurut mereka. Allah ini khurafat. Kenapa? Kalau kita kan mereka sudah mengatakan Allah khurafat. Kalau memang benar-benar mereka beriman bahwasanya Allah punya hak, untuk kedepankan, kedepankan hukumnya, kenapa bukan didahulukan? Bahkan firman Allah, perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, dengan makna yang muhkam, dikatakan apa? Itu cuma pendapat. Kalau cuma pendapat, perlu diukur dengan pendapat yang lain dan perlu dihitung mana yang lebih banyak. Ketika kalah pendukungnya, maka tidak berlaku. Nah, apakah kemudian di situ dikatakan bahwa ilaka hakam itu bohong? Walaupun ditetapkan di siang malam, ya kan? Untuk akan menjadi penguasa dengan membaca doa ini, Enggak berarti cuma di mulut enggak sampai ke hati. Berarti kan ini? Faghfirli ma qadamtu. Ini juga tauhid apa? Al-uluhiyah. Faghfirli ma qadamtu. Hah? Ma qadamtu. Faghfirli maka ampunilah Ma, ini adalah semua apa yang telah ku kedepankan, telah lakukan. Wa ma akhir apa yang akan kulakukan nanti. Alhamdulillah, semua kekurangan yang ada pada diriku. Bahkan perbuatan-perbuatan yang baik seperti sholat. Ini juga kita tutup dengan apa? istiq, Istighfar. Kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan berupa sholat. Ini ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita penuhi tentang haknya Allah Subhanahu wa taala ada kekurangannya ini dan itu. Kadang kita lalai dalam apa yang kita dengar dalam bacaan bacaan yang kita dengar dari seorang imam atau doa kita yang kita ucapkan dengan mulut kita kita kadang kita nggak sampai kepada hati kita, maka ya kan di kita minta ampun setelah kita sholat. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang baik diakhiri dengan istiq, istighfar. Wasartu wa alantu dan semua apa yang ku rahasiakan. Dan semua yang ku lakukan terang-terangan. Semuanya ampunilah aku. lima maka ampunilah aku. Ini semuanya adalah pengakuan tentang tauhid apa? Al al-uluhiyah dari beliau Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah mengajarkan kepada umatnya agar hal ini diketahui oleh umatnya Diketahui secara lafadznya, diketahui secara maknanya, dan juga diamalkan sesuai dengan tuntutan-tuntutan apa yang telah kita ketahui tersebut. Baik lafadznya ataupun maknanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah diutus apa? Inna mabustu mu'alliman. Hanya saja aku diutus sebagai pengajar. Maka nah, itu semua yang terkait dengan syarat Allah adalah pengajaran bagi kita, bagi umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana apa yang kita lakukan? Maka kita tiada lain harus menuntut ilmu. Mencari ilmu yang telah beliau ajarkan kepada umatnya. Maka bersyukurlah. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk gampang dan lapang dalam rangka mencari ilmu Faris. mana mana apa? Perhatikan. Jadi, Bersyukurlah kita semuanya. Kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi kepada umatnya. Beliau enggak mewariskan dirham, enggak mewariskan dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu. Ya kan? Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ya kan? Mengetahuilah orang yang mengetahui, bodohlah orang yang bodoh tentang apa yang beliau waris kepada kita, kepada umatnya. Semoga kita termasuk orang yang diberikan kemudian terus sampai akhir hayat dalam mempelajari ilmu ini. Jadi ilmu ini ya ikhwah perhatikan, nggak ada ujungnya kecuali sampai apa? Sampai minal minal mahat ilal lalahat dari ayunan sampai liang lahat. <clears throat> Itu situasi mencari, mencari ilmu. Jangan dikira kita sudah capek mencari ilmu. Kita sekarang mencari harta, mencari duit, kerja. Tidak. Bekerja di dalam memutuskan dalam rangka mencari ilmu. Taib. Anta ilahi. Anta ilahi la ilaha li ghairuka. Ini adalah semakna dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Engkau adalah sesembahanku. Tiada sesembahan bagiku selain engkau. Ini tidak sesembahan yang benar. Bagiku selain engkau. Ini nggak ada sesembahan yang benar. Ya kan? Maha benar engkau sebagai sesembahan dan khusus engkau yang aku ibadahi. Selain engkau tidak punya hak untuk ku ibadah walaupun mereka adalah sesembahan-sesembahan yang banyak di muka bumi ini. Baik. sahab itu benuh Muhammad, atas sana Sufyanu bihada. Kata Imam Bukhari, Sabit bin Muhammad misalnya kepada kami dengan ini sanad dari apa? Dari Sufyan dengan hadis tadi di atas. Wa qala antal haqqu wa qaulal haqqu. Nah. Dan berkata sahabat Sufyan antal haqqu wa qaulal wa qaulukal haqq. Engkau adalah maha benar dan perkataan kamu adalah benar. Paham Yahwa, Ini semuanya dari sebagaimana yang telah kita ketahui kitab ini judulnya apa? Kitab Tauhid dan tauhid itu dibagi oleh ulama cuma tiga. Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat dan ayat dan hadis ini terkandung di dalamnya apa? Tiga macam tauhid. Maka oleh itu tentang setelah kita mengetahui tentang tuntutan dari hadis dan ayat ini ada tiga tauhid yang ada di kandung oleh hadis dan ayat ini maka kita tinggal apa? Tuntutan yang kita harus lewati tuntutannya. Tapi berkata saya bin Bas rahimahullah taala ada nih. Ada nih. Coba. Asyarah wa hadha istiftahun azimun. Ini adalah doa istiftah yang sangat besar, doa pembukaan dalam sholat yang sangat besar. Secara besar kandungannya. Wa istiftahun tawilun. ini adalah istiftah yang sangat panjang. Wa betul ma rawahu muslimun min hadisi aliyin radhiyallahu anhu. Firstifta aidan. Dan yang menyerupai hadis ini dalam doa istifta yang sangat panjang, yang panjang juga ada apa yang diriarkan oleh Imam Muslim dalam dari hadisnya Ali radhiyallahu anhu dalam doa istifta juga. waktu sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam istiftahatun mutaaddidatun Kan istamiluha awwala ma yadkhulu fi shalah ba'da takbiratil ula. Dan telah datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa istiftahat muta'addidah yang bermacam-macam. Dulu beliau gunakan doa-doa istiftah ini awal kali beliau masuk dalam salat setelah takbiratul ihram. Jadi perhatikan ini. Salat yang kita lewati setiap hari itu Ya kan? Enggak ada doa sebelum takbir. Setelah takbir ada doa istiftahat. Doa-doa istiftah, doa-doa pembukaan. Kita banyak menjumpai manusia sebelum takbir. Allahu akbar. Ini banyak sekali. Dan ini ilmu dari mana? Ilmu dari taklid. Ilmu dari cuma mengikuti orang yang pernah mengucapkan itu kemudian diikuti tanpa Tahulah dasarnya. Adapun sebelum takbir nggak ada doa untuk salat. Setelah takbir menggunakan doa istiftah ini doa pembukaan yang tadi telah kita lewati antaranya dan ini Allah dirawah Abu Hurairah taala anhu juga ini ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku. Baina diulang dua kali untuk takbir. Allahumma ini baini wa baina ya untuk takkit. Ini kita lewati dari penjelasan dari Sahabat tali Ali Adam. Bayan di sini diulangi dua kali untuk takkit, untuk penguatan makna. Kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib. Sini enggak diulang. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Di sini enggak diulang antara bainal masyriki wal bainal maghrib. Jadi bainal diulang dua kali maknanya untuk penekanan mak makna itu makna takkit. Ini faedah dari Syekh Muhammad Ali Adam dalam sebagian kitab yang telah kita lewati. Allahumma nakini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunak kesawbul abiyadu minat danas. Sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotorannya. Allahumma gusil khotoya ya bilma'i ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air. Eh? Salat apa? Apa? Es wal barat sal salju. Salat ya, apa? Nah, di sini ada ada air, ada salat, ada barat. Semuanya hal-hal yang dingin untuk mencucikan apa? Untuk mensucikan dosa-dosa. Kenapa? Dosa disuci dengan dengan yang dingin. Padahal yang mencuci kotoran itu adalah yang cepat bersih dengan apa? Dengan air yang hangat. Apa munasabahnya? Saya bisa jawab. Apa munasabahnya? Apa sisi kesesuaiannya? Dosa-dosa itu dibersihkan dengan air dan es dan ha? embun. Apa maksudnya? Siapa yang pernah melewati? Dan ini pernah kita lewati dalam daris kita. Siapa yang ingat? Hah? Gimana? Siapa yang ingat? Apa kesesuaiannya? Perhatikan ya, kawan. Kalau baju kotor dicuci dengan air dingin tempat tempat bersih. Cepat dicuci dengan apa? Dengan air. Cepat bersih kalau dicuci dengan apa? Dengan air apa? Air air hangat atau air panas. Nah, di sini Kenapa di sini Rasulullah SAW meminta supaya kesalahan-kesalahannya dibersihkan dengan air dan es dan apa? Dengan salju. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena dosa-dosa itu adalah panas. Dosa-dosa itu adalah apa? Panas. Maka sangat pantas, sangat layak. Ya kan? dibersihkannya dengan yang di yang dingin. Ini dulu pernah kita lewat dalam terus kita apa? Taisurul Alam. Taib, mafhum? Doa istifat itu, doa doa istifta ini juga dan nah, kalau dalamnya apa tauhid? Apa? Tauhid asma wa sifat. Ya kan? Tauhid apa? Ar-rubub, al-uluhiyah, Allahumma. Dan juga al-rububiyah. -ar والاستفتاح والذي رواه عمر wa Abu Sa'id wa Aisyah wa ghairuhum radhiyallahu anhum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dan doa istiftah yang diriwayatkan oleh Umar dan Abu Sa'id dan Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu anhum adalah ini maksud engkau ya wahai Rabb kami dan segala puji hanyalah wa bihamdika dan segala puji hanyalah aku muji kepadamu tabarakasmuka maksud namamu Wa ta'ala jatuhkah? Jadi apa? Keagunganmu. Dan tidak, ada sesuatu yang tidak berhak disembah kecuali selain selain engkau. Ini yang dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Doa ini. Ini yang dipilih oleh beliau. Doa istiftah ini yang dipilih oleh beliau. <clears throat> Wa min hadzal istifta alladhi rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa akhrajal muallif huna. Wa min hadzal istifta dan termasuk doa istiftah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari di sini wa kharrajahu fi kitab tahajjud bilail. Yakni doa ini juga dikeluarkan sebelum kitab ini bahkan masih jauh di sana di awal-awal yang dalam kitab tahajud bilail. Wa kharrajahu muslimun aidan fi ahaditsis shalah fi safar. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan doa istiftah ini dalam beberapa hadis yang terkait dengan salat dalam safar. Artinya nggak ada beda antara yang dibawakan Imam Bukhari dengan Imam Muslim dalam pemikiran tabwib. Kenapa? Karena tahajud juga lakukannya di mana? Di malam hari. Dan sabar juga disarankan dalamnya tah salat tahajud. Wa doa istiftahin tawilin. Doa pembukaan yang panjang. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa fil akhir qayyam Qayyim ini lafaz yang lain qayyam bil akhir qayyumus samat qayyumus qayyumus samawati wal wa man fiinna Maknanya semuanya sama. yakni Allah yang menegakkan langit dan bumi dan siapapun yang ada di dalam langit dan bumi ini. Walakal hamdu anta nurus samawati wa wa man fiinna Walakal hamdu walakal apa? Laka laka mulkus samawati wa laka mulkus samawati wa man fiinna Walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardh wa lakal hamdu antal haqqu wa ba'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta wa ma anta a'lamu min bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta. Ini riwayatnya Bukhari dari Imam Muslim. Ini ada sedikit tambahan. Jadi lafaz-lafaz yang terkumpulkan di sini yang lebih panjang dan lebih banyak maknanya itulah yang lebih afdol. Wa la syakka fi bayanu dhafil abdi perhatikan di sini. Ini kata ringkas dari kata dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala wa la syakka fihi bayanun bayanu du'fil abdi wa hajatihi ila rabbih. Dan ini tidak ada keraguan. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya hamba ini lemah. Ada penjelasan bahwasanya hamba ini butuh kepada Rabbnya. Mahfum? Kita miliknya Allah. Anta qayyimus samawati wa man fihinna. Kita tidak bisa bangkit kecuali Allah yang membangkitkan. Apakah sekarang berhak kita akan menentang Allah Subhanahu wa taala dalam bikin tandingan? Baik dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah dan semua sifat tidak ada haknya. Tidak ada bagi kita. Ya kan? Wa fi bayanu dhafil abdi wa hasil ila rabbi wa kamali lutfihi. Dan juga ada penjelasan bahwasanya benar-benar Allah itu maha lembut, maha penyayang, maha pengasih, subhanahu wa ta'ala wa qudrati jalla wa ala dan ada penjelasan bahwasanya Allah Maha mampu dalam hadis ini juga dalam dalam doa ini benar-benar Allah dalam Maha mampu memiliki kemampuan yang sempurna wajadirun bi ayyistamilal abdu hadza taran wa hadza taratan wa hadza taran wa hadza taratan dan wajadir dan sepantasnya dan semantasnya seorang hamba menggunakan doa istiftah ini sekali ini dan sekali dan sekali ini dan sekali ini. Artinya apa? Dengan macam-macam doa ul istiftahat ini sepatutnya seorang hamba sekali-sekali menggunakan sekali ini sekali yang yang lain. Dan telah kita lewati sebagai ikhwah di sini anak-anak kita telah melewati terus apa? Sifat salat Nabi secara ringkas dari kalamnya Sanasir Albani ya kan? Di sana di, bawakan banyak sekali macam-macam doa istiftahat yang dibawakan oleh beliau dan ini bagi anak-anak kita tolong dirujuk kembali dan kalau bisa di, dihafal. Tapi insya Allah kita akhiri dalam tersita ini ini alhamdulillah dan selamat kita sambung pada waktu yang akan datang.